dalam pembahasan al-musyarakah atau al-mumatsalah fil huquq bainaz zaujain yaitu persamaan hak dan kewajiban di antara suami istri. Kita telah membacakan keterangan dari Al-Muallif rahim Ahafidahullah taala yaitu beberapa poin atau cabang yang sepatutnya untuk ditegakkan oleh kedua pihak suami istri di dalam mewujudkan persamaan al-hukuk tersebut. Di antara poin-poin tersebut yang pertama adalah <clears throat> at-tawasi bil haq wa ta'awun ala taatillahi wa tadhkir bi taqwallah yaitu saling mewasiatkan terhadap kebenaran dan bertawun tolong menolong di dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa tadkir saling mengingatkan untuk bertakwa pada Allah Jalla wa ala. Kemudian poin yang kedua atau cabang yang kedua tajsidul mawaddah warahmati fil hayati zaujiyah yaitu masing-masing berupaya untuk mewujudkan mawaddah warahmah, kasih sayang dan cinta di dalam kehidupan suami istri. Kemudian yang ketiga, <clears throat> badlu thiqati wa, wa yaitu upaya masing-masing untuk saling percaya dan saling berbaik sangka. Nah, ini tiga cabang atau poin yang telah kita bacakan. Kemudian kita masuk kepada al-far'ur rabi', poin yang keempat yaitu at-tahalli bi khuluqis sabar wahtimalil adha. Yaitu berhias dengan akhlak kesabaran dan ihtimal al-adha. Yaitu upaya memikul beban atau al ada yaitu sesuatu yang menyakitkan maka dipikul yakni di disabari Naam berkata Al-Muallif hafidahullah taala faqad aujaba al-islamu ala az-zawjaini ihtimala kulli wahidin minhuma adha al-akhar was-sabru ala ma la yu'jibuhu minhu min aqwalihi wa tasarrufatihi wa siratihi Sungguh Islam telah mewajibkan atas setiap keluarga suami istri untuk masing-masingnya saling memikul beban dan ujian terhadap yang lainnya dan bersabar atas sesuatu yang tidak menyenangkan baginya masing-masingnya baik dalam hal ucapan atau tindakan-tindakan wasiratihi dan sirah atau perjalanan di dalam kehidupan keluarganya idil wajibu أن يستحضر كل واحد وكل كل منهما معاني العفو والتسامح والرأفة والصفح الجميل إلى جانب العتاب والقسوة والشدة والاعتراف بالحسنات والمزايا إلى جوار التقصير والمآخذ والعيوب مكا <clears throat> Islam mewajibkan para kalafikum untuk masing-masing suami istri menghadirkan ma'anil af wa tasamu wa rafah yaitu makna-makna dari sifat al afu pemaaf sifat tasamuh toleransi sifat rafah yaitu kasih sayang wasafhil jamil dan sifat kelapangan maka semua makna-makna tersebut wajib untuk dihadirkan oleh masing-masing pihak dari suami istri di dalam keluarganya. Ila jadi bil itab wal qaswa syiddah. Yakni menghadirkan makna semua itu tadi ketika terjadi kekerasan atau keburukan ujian di dalam keluarganya. Naam, untuk menghadirkan sifat-sifat tersebut yaitu memberi maaf, toleransi, berlapang dada dan memiliki sifat rafah yaitu kasih sayang. Kemudian sebaliknya al-i'tiraf bil hasanat wal mazaya ila jiwari taksir wal ma'akhid wal uyub. Masing-masing pula wajib menghadirkan kebaikannya, kelebihan-kelebihan masing-masing keduanya. Sehingga aib-aib, kekurangan-kekurangan yang ada bisa terobati. Karena dia atau masing-masing masih mengenal, masih mengakui kebaikan dan kelebihannya masing-masing. Naam, dan tentunya semua tidak akan maksum. Yang maksum hanyalah para nabi dan rasul. Selain dari itu pasti semua memiliki kekurangan aib dan seterusnya barakallahu fikum. Fa in wujidatil karahiyatu min ahadi zawjaini lil akhar aw in nufratu minhu war ragbatu anhu min ghairi fahishatin aw nushuzin Fa'ala tarfil akhar ayyatahalla bi khuluqis sabr tujahahu wa yahtamilul adha wa qillatal insaf minhu. Maka jika kita mendapati sesuatu yang karohah, yang kita benci dari masing-masingnya, dari istri terhadap suaminya atau suami terhadap istrinya, atau sesuatu yang dari sifat-sifat nufrah yang bisa melarikan dia yang dia tidak senangi ya selama itu bukan kekejian bukan pula nusyuz yang dimaksud oleh Syekh Hafidahullah taala adalah kekurangan dari karakter ya atau tobiah masing-masing suami istri ya maka wajib bagi keduanya untuk tasamuh dan menghadirkan kebaikan-kebaikan atau kelebihan-kelebihan masing-masingnya. Kecuali dalam perkara fahish, yakni dia melakukan kekejian atau nusyuz, pelanggaran dari hak-hak suami istri, maka wajib untuk dinasehati barakallahu fikum. Ya, jika bukan perkaranya fahisha atau nusyuz tetapi di sana adalah kekurangan karakter atau tobiah maka ala torfil akhar wajib atas satu pihak salah satu pihak untuk masing-masingnya berhias dengan akhlak kesabaran di dalam menghadapi kekurangan-kekurangan tersebut dan wajib dia memiliki sifat memikul beban, tahammul. Ya, bersabar untuk memikul kekurangan-kekurangan tersebut dan sebagainya dan seterusnya. Fa inna fi sabri majlabatun lil khair watafadian min inhiari saqfil hayati zaujiyati bainahuma. Karena pada akhlak kesabaran itu akan menghasilkan kebaikan dan bisa menopang, mengokohkan atap rumah keluarga tersebut dari apa yang dikhawatirkan ya terjadinya keretakan maka dengan as-sabar bisa terobati dan akan menghasilkan kebaikan dan manfaat di dalam kehidupan keluarga tersebut. Wa fi siyaqi hadzal makna qala Allah taala di dalam makna yang telah kita sebutkan di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Fusilat A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah كأنه ولي حبيب وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan itu tidak pula kejelekan. Yakni tidaklah kebaikan itu semuanya sama. Ada yang lebih baik, ada yang baik dan seterusnya. Naam. Dan kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kejelekan. Semuanya tidak sama. Ada kejelekan yang lebih besar dibanding yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan idfa billatihi ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Yakni balaslah suatu kebaikan dengan yang lebih baik fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa lebih-lebih kejelekan ya balaslah kejelekan dengan kebaikan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyun habib maka jika antara engkau dan seseorang yang lain ada permusuhan namun engkau membalasnya dengan yang lebih baik faka'annahu waliyun hamim maka akan menimbulkan kebaikan maslahat yaitu musuh tadi bisa menjadi teman Naam karena hatinya luluh ya bisa melembut dengan kebaikan orang lain yang dimana dia melakukan kejelekan pada seseorang, tetapi orang tersebut justru membalasnya dengan kebaikan. Maka lulu hati musuh tersebut, maka menjadilah dia waliun hamim. Menjadi teman yang baik, teman yang dekat. Wa ma illa alladziina sabaru. Dan tidak ada dan tidak bisa diwujudkan hal tersebut melainkan dari orang-orang yang sobaru, yang bersabar. Nah, maka orang-orang yang bisa mewujudkan membalas keburukan dengan kebaikan atau kebaikan dengan yang lebih baik tidaklah yang mewujudkannya melainkan orang-orang yang bersabar barakallahu fikum. <clears throat> Wa ma yulaqaha illa dhuhadzin azim. Dan tidaklah yang mewujudkannya melainkan dia mendapatkan pahala yang sangat besar, bagian yang sangat besar. Nah, demikian barakallahu fikum. Iya, dan ini memang berat. Ya, membalas kejelekan dengan kebaikan itu perkara yang berat. Tidaklah dilakukan kecuali orang-orang yang bersabar. Nah, sehingga sepantasnya Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang besar, bagian yang sangat besar. Nah, karena orang-orang yang bersabar itu pahalanya tidak terbatas. Sebagaimana di dalam ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Barakallahu fikum. Ya, pahala orang-orang yang bersabar itu bi hisab itu tanpa hisap, tanpa hitungan. Maka demikian makna dari ayat di dalam surah Fusilat pada ayat ke 34 dan 35. Yakni wajibnya bagi suami istri untuk saling toleransi untuk saling memaafkan naam dan saling mengingat akan kelebihan dan kebaikannya masing-masing sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi itu bisa disabari naam barakallahu fikum sehingga akan terwujudkan keluarga yang uh, mahat mawaddah warahmah keluarga yang bahagia yang dibangun di atas kasih sayang dan cinta di antara mereka. Demikian pula dalam makna tersebut Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa man yasta'fif yu'iffahu yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi yugnihi Allah." Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah." atau yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, kemuliaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dan menghormatinya. Naam, sifat al-iffah yaitu sifat kehormatan kemuliaan. Siapa yang menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghormati dan memuliakannya. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang istighna yakni merasa kaya, merasa cukup mutaradif dengan makna qanaah yakni merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini makna istighna, yakni dia merasa kaya walaupun dia fakir miskin. Tapi dia tidak dari sisi kemuliaan dan kehormatannya dia selalu merasa kaya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beda barakallahu fikum. Ya. Sifat merasa kaya bukan bukan berarti sombong. Orang yang miskin kemudian merasa kaya, ya bukan yang dimaksudkan di sini adalah sifat kesombongan. Tetapi yang diinginkan di sini orang fakir dan miskin, tapi dia merasa kona'ah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, sehingga dia merasa kaya dan tidak perlu meminta-minta dan menampakkan pada orang lain. Ini yang dimaksud ya sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Wa may Siapa yang merasa kaya, merasa cukup, maka Allah taala akan menjadikan dia qanaah, dia menjadikan dia kaya. Menjadikan dia kaya. Barakallahu fikum. Yakni maksudnya kaya hati. Ya, walaupun dia tidak kaya harta. <clears throat> Naam. Dan ini makna ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam uh, suratul Baqarah. Ya, lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghnia'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Bagi orang-orang yang fuqara wal masakin ya yang terhalang dalam perjalanannya Naam, yakni dia mengalami kesempitan ya di dalam perjalanan safar atau kepergiannya. Ya, yang dia keluar di jalan Allah taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia disangka oleh orang-orang yang melihatnya orang yang tidak mengenal dia lalu dia dipandang, dilihat, disangka dia itu orang-orang kaya. Yahsabuhumul jahilu agniya'a. Orang-orang yang tidak tahu dia menyangka dia itu orang kaya. Padahal posisi terlilit, kesempitan dalam kesempitan. Barakallahu fikum. Kenapa dia melakukan itu? Kata Allah Ta'ala, Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Karena dia jaga iffah, kehormatan dirinya. Ya, dia jaga kehormatan dan kemuliaan dirinya untuk menampakkan lebih-lebih meminta-minta kepada manusia. Namun kalau seandainya terpaksa darurat, dia harus meminta karena darurat, layas alunan nasail ilhafa. Kata Allah Ta'ala mereka itu tidak meminta terus menerus. Ya, tidak meminta terus menerus. Sekali cukup sudah terpenuhi kebutuhannya. Setelah itu dia kembali menjadi orang yang kaya. Barakallahu fikum. Maka ini sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengharamkan orang yang suka meminta-minta. Nah, dia akan datang di hari kiamat nanti, nanti laisa ala wajhi ala wajhihi muz'atul lahmin dia datang hari kiamat nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak ada daging yang tersisa di wajahnya. Tersisa tulang saja. Tidak ada dagingnya. Itu pertanda bahwa mereka di dunia suka minta-minta. Dan selalu menampakkan kebutuhannya pada manusia yang lain. <clears throat> nah, Maka barakallahu fikum ya itu tidak di benarkan dan bukan sifat yang terpuji dalam syariatul Islam. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini menasihatkan kepada kita semua, wa man yasta'fif barang siapa yang menjaga kehormatan kewibawaannya, maka Allah taala akan memberikan kehormatan dan kewibawaan pada dirinya. Barang siapa yang merasa kaya, maka Allah memberi kekayaan pada dirinya. Wa man yatasabbar barang siapa yang bersabar-sabar Ya, beda sobaro dengan tasobaro. Kalau tasobaro di sini menyabarkan dirinya, memaksa untuk sabar. Ya, ya tasobarohu. Dia memaksakan diri untuk bersabar. Yusobir, yusobirullah. Allah. Maka Allah pun memberikan kepada dia sifat kesabaran itu. Naam, wa ma'u'tiya ahadun ata'an Tidaklah seseorang diberi oleh Allah Ta'ala suatu pemberian khairon wa usa minas sober. Pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan pemberian sifat kesabaran. Naam, nasallallahu taala an yaj'alana minas sabirin wa wa an natahalla bi as-sabr. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah taala menjadikan kita semua tergolong orang-orang yang bersabar dan Allah menghiasi kita dengan sifat as-sabar tersebut. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam mewujudkan makna-makna yang telah disebutkan di atas juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban li amri li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu Wa in asobathu dharra sabara kana khairan lahu. <clears throat> Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengherankan, menakjubkan perkara orang yang beriman. menakjubkan perkara orang yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya urusan orang-orang yang beriman itu seluruhnya baik. Dan tidaklah yang demikian itu kecuali untuk orang yang beriman saja. Mengapa seluruh urusannya orang-orang yang beriman itu baik dan menakjubkan? Karena in asobatuhu sarra syakat. Kalau dia di diberikan oleh Allah Ta'ala kebahagiaan, kelapangan, dia bersyukur. Sebaliknya, wa in asobathu darra sobar. Jika dia ditimpakan dengan madorot, ya, dengan kesempitan, maka dia bersabar. Fakana khairul Maka itu semuanya adalah kebaikan baginya. Berarti urusannya orang yang beriman antara syukur dan sabar antara syukur dan sabar. Oleh karena itu barakallahu fikum uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan bahwa saya tidak bisa membedakan mana yang afdal. Yang utama orang yang bersyukur, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Ya, sampai-sampai beliau tidak bisa membedakan mana yang lebih utama. Sehingga berselisih ulama dalam menjelaskan keutamaan di antara keduanya. Ya, Walhasil para sifat mukmin adalah antara syukur dan asober. Kalau diberi kebahagiaan, kelapangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia semakin menambah ibadahnya dan kalau dia diberi musibah oleh Allah taala, dia juga bersabar dan istiqomah di atas ibadah ibadahnya tersebut. Enam, maka barakalafikum jika ini diwujudkan oleh setiap suami istri dalam keluarganya, maka mesti akan terwujudkan keluarga yang mawadda warahmah. Kemudian ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah al far'ul khamis ya poin yang kelima atau cabang yang kelima di dalam mewujudkan al mumasalah yakni persamaan hukuk antara suami istri cabang yang kelima atau poin yang kelima adalah al-mas'uliyatul musyar al-mushtarikah atau al-mushtarakah fi bina'i usratin mutakamilah yaitu mewujudkan tanggung jawab masing-masing suami istri di dalam membangun keluarga yang mutakamilah. Mutakamilah itu yang paripurna, yang saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya dalam segala hal. Enam, maka masing-masing punya tanggung jawab di dalam upaya membangun keluarga yang mutakamilah, keluarga yang paripurna tersebut. Berkata Syekh Hafidahullah Ta'ala Muhammad Ali Farkus Yujibu al-Islam ala az-zawjaini al-qiyama bibina'i usratin mutakamilatin min jami'il wujuh wal qiyam ala tarbiyatil awladi wariaya wariayatihim minan nahiyati wal khuluqiyati Islam mewajibkan setiap suami istri untuk membangun keluarga yang mutakamilah tersebut dari segala sisi dan menegakkan pendidikan Islam terhadap anak-anaknya juga mewujudkan pemeliharaan dari sisi kesehatan, agama, akhlak, dan adab, dan seterusnya dari sisi-sisi yang baik di dalam mewujudkan usratun mutakamilah tersebut. Wa yuhammiluha wa yuhammiluhuma al-Islam mas'uliyata tadhi'il usrati wa taksir fil riayati wa tawjih. Dan Islam tahmiluhuma atau yuhammiluhuma. Islam meletakkan di pundak setiap keluarga mas'uliyat tadhi'i al-usrah yaitu tanggung jawab untuk tidak melalaikan keluarganya dan juga tidak melakukan taksir ya kekurangan di dalam penjagaan dan pendidikannya. Wa qad rawa Ibnu Hibban wa ghairuhu an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal inna allaha sa'ilun kull ra'in amma star'ah ahfidha am ghayya'a hatta yas'al ar-rajula an ahli baitihi Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya setiap pemimpin dari kepemimpinannya. Naam, dan semuanya pemimpin. Ya. Suami pemimpin terhadap istrinya, istri pemimpin terhadap rumah suaminya, terhadap anak-anaknya, ya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Itu dalam setiap keluarga. Terlebih-lebih terhadap wilayah atau negara. Ya, semua pemimpin akan ditanya oleh Allah taala ter terkait dengan kepemimpinannya. Ahafidhu amnu Apakah dia <coughs> menjaga atau melalaikan kepemimpinannya tersebut? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seseorang tentang keluarga rumahnya, tentang rumah tangganya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazauju ra'in fi baiti fi baitihi wa mu'tamanun ala ma ala man tahta wilayatihi min zaujatin wa auladin wa ikhwatin wa akhawat. Maka seorang suami merupakan pemimpin di rumahnya dan dibebankan amanah ya di pundaknya amanah terhadap orang-orang yang di dalam wilayah kepemimpinannya baik itu istrinya, anaknya, saudara-saudaranya yang laki-laki ataupun perempuan dan seterusnya yang berada di di dalam atap rumahnya, di bawah atap rumahnya. Semua itu adalah amanah dan kepemimpinan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ya pembantu yang hidup ya di dalam rumah kita dia itu khadim atau khadimah ya juga seseorang akan ditanya akan kepemimpinannya tersebut wa ala atikihi mas'uliyatul infaq dan wajib di atas pundaknya tanggung jawab untuk memberi nafkah wa husnil isyrah dan ber, ber, ber, berakhlak dan beradab dengan baik kepada mereka wa ta'limil aulad dan memberi pendidikan terhadap anak-anaknya wa tarbiyatuhum binafsihi aw biwasitati malihi baik itu pendidikan langsung dari dia atau pendidikan melalui hartanya yakni dia sekolahkan dia masukkan ke lembaga-lembaga yang aman dan amanah aman dari fitnah dan amanah untuk menjaga pendidikan anak-anaknya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Dia masukkan ke lembaga tersebut. Maka ini sama dengan dia bertanggung jawab mendidik ya anak-anaknya dan yang lainnya melalui hartanya tadi. Wa ya'ti fi tali'ati tahdhib ta'limuhum fara'idud din wa ta'dibuhum bil khuluq as-sami wal adabi an-nabawi. Naam. Maka barakallahu fikum akan menjadi tanggung jawab ya bagi setiap pemimpin untuk mengajari orang-orang yang dibawa ke pemimpinannya tentang kewajiban fardu-fardunya agama ini dan mendidik mereka dengan akhlak yang baik dan adab an-nabawiyah. Naam. Itu adalah kewajiban mereka barakallahu fikum dan semua itu dilakukan dalam rangka memelihara atau dalam rangka me mentarbiah dan mentazkiyah ya apa e, pendidikan dan penjernihan ya pembersihan itu wajib barakallahu fikum dan itu merupakan manhajul Islam ya metode Islam di dalam kehidupannya adalah wajib menegakkan tarbiyah ya dan sebelum pendidikan itu adalah uh, eh, tazkiyah atau tasfiyah ya penjernihan naam dalam hal ini benar-benar apa yang diajarkan itu adalah benar hak tidak bercampur dengan kebatilan atau kesalahan atau syubhat ya lalu kemudian setelah pentasfiahan ini penjernihan ini barulah melakukan tarbiyah pendidikan Ya, betapa banyak orang-orang yang melakukan tarbiyah namun dia tidak melalui proses tasfiyah atau tazkiyah yaitu penjernihan terlebih dahulu sehingga tidak jarang kita dapati orang-orang yang memasukkan anak-anaknya dalam lembaga-lembaga pendidikan pesantren ternyata pesantren pendidikan itu batil di atas akidah yang sesat yang menyimpang ya dan di atas uh, muamalah-muamalah yang ya menyimpang dari syariatul Islam, dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali barakallahu fikum. Ya. Naam, apalagi yang mengajarkan akidah, tarekat-tarekat sufia, naam dan lain sebagainya. Yang mengajarkan manhaj terorisme ya untuk selalu mengkritik, mencela, membenci pemerintah dan seterusnya, maka ini wajib Seluruh orang tua bertanggung jawab untuk melakukan tasbih. Ya, di dalam pendidikan terhadap anak-anaknya, ya wajib mencari, menjernihkan terlebih dahulu. Sehingga dia wajib ya bertanya kepada para ulama, enam, kepada para ustadz yang memiliki akidah yang benar, memiliki manhaj yang benar. Barakallahu fikum. Bukan kepada ustadz-ustadz yang akidahnya sufi, yang akidahnya menggabungkan ya semua akidah yang penting Islam dari pemahaman liberalisme ya sekularisme dan lainnya. Pada sallallahu alaihi afiyah. Maka barakallahu fikum wajib setiap keluarga memperhatikan hal ini. Dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak cukup. Yang penting terbiah. Ya. Allah akan meminta pertanggungjawabannya terkait dengan tasfiyah tadi sebelum melakukan terbiah. Nah, demikian para kalafikum. <clears throat> Wallahu taala a'lamu bisawab. Kita cukupkan. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan dan uh, ini cabang yang kelima adalah akhir dari pembahasan uh, apa sub pembahasan yang pertama ya yang setelah itu kita masuk kepada sub pembahasan yang yang kedua dari pembahasan al musyaraka al mumatsalah fil hukuk baina zaujain yaitu pembahasan persamaan hak dan kewajiban antara suami istri wallahu taala a'lamu bisawab kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.